untuk Rasulullah dan yang lain-lain sebagaimana biasa. الفاتح إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته أجمعين وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية ثم إلى أرواح جميع ساداتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر الأحمد بن عيسى والسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بالوي والسيد الحبيب عبد الله بن بكر العدروس وحبيب عن بكر سكران والحبيب بكر رمضان العدروس المدني وسيدي فخر بوجود شو بكر بن سالم والحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف ثم إلى رسيدي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أمان بن عبد الرحمن الطاس وشيخ علي بن عبد الباراس ثم إلى رسيدي الحبيب حسن بن صالح البر الجفري والحبيب عبد الله بن مسلم بن طاهر والحبيب أحمد بن محمد صاحب الشيب الحبسي والحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس وحبيبي علي بن محمد بن حسين الحبسي ولي والديه وصولي وفرعه مشايخه وتلاميذاته وإخواته وإخوانه وأولاده الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علي والبا ثم إلى رسيدي وحبيبي الحبيب محمد أنيس بن علي الحبشي والديه وزوجة بشيفة علي طه بن عبد الله والديها وابن عمي علي بن محمد أنيس الحبسي ولدي حسين إرفان والحبيب علي بن بكر سقاف والحبيب مهند بن طه بن عبد السقاف وجدي أحمد عبد الرحمن وجدي عبد الرحمن بن حسين وجدي علي بن مهد حبسي وجميع أزواجهم ترتيب جي وزارة طلحة ثم إلى روح خالي حسين خالي علوي وخالي محمد وعمي زين معيد سمي عاقل من باقي عمي أحمد بن رزقاف ثم إلى روح ابدا ذلك ثم إلى أرواح جميع أموات المسلمين ووالدينا ووالدكم وأموات أمواتكم وأولياء هذه بلدة وصليها وأهل تيفاس وأمة المسلمين وأهل مربط بكونان وأهل ما على والبقي والزنبل والفريد والأقدار وجميع تراب البشر أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعونا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركات في الدين والدنيا والآخرة ببركاتهم أجمعين dengan berkat beliau-beliau semua semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita menerima semua amal soleh kita, melipat gandakan pahala kita, melindungi diri keluarga kita, orang-orang kita cintai dan mencintai kita dari segala bencana dunia maupun akhirat. dan semoga Allah membukakan pintu rahmatnya bagi kita semua, pintu ilmunya bagi kita semua, pintu rezekinya yang barokah bagi kita semua dan semoga Allah manjangkan usia kita semua dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan dalam segala hal yang Allah ridhai. Semoga Allah beri kita kesehatan zahiran batinan, kesehatan yang langgeng ila, ila, ila selama hidup kita sampai di akhir hayat kita kelak dan semoga Allah taala berikan kepada kita semua akhir usia yang indah husnil khatimah ala hadhiniyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala manahibuna ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي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 بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرين para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, khususnya semua teman-teman saya yang ada di Majlis Ar-Raudhah pada malam hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita malam hari ini bisa kumpul kembali di majlis ini sehat wal Insya Insyaallah kita bisa terus mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita ini sehingga kita tergolong hamba yang pandai bersyukur bukan hamba yang kufur karena Allah jelas-jelas memberikan balasan yang besar kepada orang yang mau syukur la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid jika kalian syukur sungguh pasti aku akan memberikan tambahan kepada kalian wala in akan tetapi jika kalian kufur kufur itu lawannya syukur jika kalian tidak mau bersyukur ingat sungguh siksaku teramat pedih pada malam hari ini kita belajar ayat alhamdulillahirabbil alamin Suratnya juga Al-Fatihah dikatakan suratul hamd, surat pujian, surat syukur dan kita masuk pada ayat yaitu ayat syukur. rabbil alamin. Ayat ini merupakan kalimat terindah, kalimat terbaik bagi orang yang mau memuji Allah dengan dengan kalimat syukur. Jadi kalau ada orang pengen syukur kepada Allah Kalimat yang terbaik apa ya kalau saya mau muji Allah, saya mau bersyukur kepada Allah, itu kalimatnya seperti apa? Maka dikatakan oleh para ulama adalah kalimat yang termaktub di dalam surat Al-Fatihah ayat yang kedua alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga kalau ada orang nazar, saya kalau kalau nanti lulus ujian, saya kalau diterima lamaran saya, entah lamaran kerjaan atau lamaran pinangan diterima saya mau bersyukur kepada Allah dengan ucapan syukur yang paling bagus sebanyak 5000 kali. Eh, itu kalimatnya apa itu? Ya, kalimatnya kata para ulama, alhamdulillahirabbil alamin itu adalah kalimat yang terbaik. Pertanyaan. Bukankah Al-Fatihah ini wahyunya Allah? Bukankah Al-Fatihah ini adalah ucapannya Allah? Pertanyaannya, kenapa kok Allah mensyukuri dirinya sendiri? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu yang ngomong siapa? Yang ngomong adalah Allah. Allah tidak menceritakan ada hambanya yang berkata seperti itu. Tidak. Tetapi Allah memang memuji dirinya sen sendiri. Kenapa kok Allah muji dirinya sendiri? Jawabannya adalah karena Allah tahu tidak ada satupun hambanya sehebat apapun dia yang mampu memuji Allah dengan pujian yang sesuai dengan segala kebesaran, keindahan, keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pujian yang yang disampaikan makhluk yang bisa mencakup semua kebesaran, keindahan, karunia Allah taala, enggak bakal ada sampai kapanpun. Makanya Allah memuji dirinya sendiri. Allah memuji dirinya sendiri karena memang enggak ada yang mampu. Artinya sesungguhnya Allah itu tidak butuh dipuji. Kenapa? Lawang Allah udah muji dirinya sendiri, tidak ada yang yang bisa menyamai pujiannya Allah Subhanahu wa taala, entah nabi, entah rasul, entah malaikat, kumpul jadi satu mau menyamai pujiannya Allah yang nggak mungkin bisa. Wong itu kalamullah, pujiannya Allah, nggak mungkin bisa. Allah itu udah udah full pujian dari dirinya sendiri. Nah terus Sebetulnya yang butuh muji Allah itu siapa? Yang butuh muji Allah ya kita ini. Karena kalau kita muji Allah berarti kita niru Allah. Kalau kita niru Allah, Allah itu senang. Kalau kita muji Allah, Allah itu senang. Walaupun Allah nggak butuh, tapi Allah se senang. Sehingga dengan muji-muji Allah kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu saya garis bawahi, alhamdulillah itu Salah satu arti yang utama adalah pujian. Segala bentuk pujian adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernah muji Allah belum? Nanya ini pertanyaan rada aneh ya. Jenengan pernah muji Allah belum? Perhatikan. Anaknya tetangga ganteng lucu umurnya 2 tahun. Ganteng lucu umurnya 2 tahun. Jenengan gemes. Jenengan mengatakan Masya Allah subhanallah lucunya. Putihnya kulitnya. Ini muji atau enggak muji? Muji. Ya. Lah seorang suami lihat istrinya kok dandan cantik banget. Terus ngomong, Masya Allah bu, kamu kok hari cantiknya luar biasa. Ini muci atau enggak muci? Muci. Ada orang ngasih jenengan hadiah. Ya, ujuk-ujuk kok pagi-pagi ngenteri, ngenteri itu bukan roti, bukan sop, tapi ngenteri motor buat jenengan. Ini orang baik atau enggak baik ini? Oh, di enteri sop aja seneng buat sarapan ya, atau di enteri motor. Mas silakan motor saya ini dipakai hadiah dari saya. Jenengan mengucapkan apa? Terima kasih, Masya Allah, betapa baiknya jenengan. Mugi-mugi diganti Allah dengan rezeki yang berlimpah ruah. Bahkan kita ngomong sama orang lain, orang yang nggak ada kita puji-puji. Wah mas yang satu itu baik banget, saya dihadiahin motor. Saya dikasih mo motor, padahal saya nggak pernah minta, nggak pernah nyebut, nyebut. Itu namanya mu, muji. Pertanyaannya, sudah pernah muji Allah belum? Ya Allah Gusti, Engkau Maha Baik, Ya Allah, Engkau Maha Indah, Ya Allah, Engkau Maha, Ya Allah, Engkau Maha, Ya Allah, Engkau Maha, Ya Allah, Engkau Maha. Sudah pernah belum muncul ucapan pujian seperti itu dari hati niat pengen muji Allah? Diinget-inget dulu. Kalau sudah sering atau cuman beberapa kali. Yang banyak itu kita belum pakai niat, tapi asal ngucap ya. Belum pakai niat tapi asal mujab Ya sudah baik, sudah mau mengucap pujian. Tapi itu belum betul-betul muji Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah ngasih satu amalan. Amalan yang gampang sederhana. Duduk cuman muji Allah, komat kamit muji Allah itu pahalanya luar biasa. Jangan dianggap cuman amal kok mau lungguh komat kamit. Subhanallah, subhanallah, masya Allah. Lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya Rabbi lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Muji Allah dengan kalimat-kalimat pujian yang ada. Ya, entah dengan tasbih, tahmid, khususnya dengan tahmid ya, khususnya dengan dengan tahmid. Muji Allah niatnya. Itu duduk muji Allah itu pahalanya nggak bisa diukur. Pahalanya luar luar biasa. Nah, sementara kadang kita nggak nyadari muji Allah itu sebuah amalan. Gak nyadari muji Allah sebuah amalan. Makanya Allah ingatkan satu hari 17 kali pujian saya. Kamu puji saya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu muji Allah, niati muji. Maknanya belum ngerti, pokoknya niatin dulu. Saya mau puji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Belum syukur ya ini, baru puji. Ya, muji sama bersyukur itu lain. Memuji dan mensyukuri itu beda. Kira-kira perlu diterangkan atau nggak usah diterangkan? Ya. Jenengan saya kasih contoh boleh. Punya mobil Alphard atau tidak? Sama, saya juga belum punya. Ya. Belum punya kan? Belum. Pernah lihat? Pernah muji? Wah, bagusnya ya mobil Alphard ya. Betul kan? Oh bagus sekali itu mobil itu ya besar. Wah catnya bagus, bannya mengkilat, ya peleknya wah kok kelihatannya keren gitu ya. Keren sekali itu mobil Alphard tuh. Ini kita punya atau nggak punya? Nggak punya. Dikasih atau nggak dikasih? Nggak dikasih. Ditumpangin aja belum pernah gitu kan. Numpang aja belum pernah, naik belum pernah. Miliknya juga bukan miliknya, milik orang lain. Lah kok udah muja-muji terus? Jadi kalau muji itu nggak ada urusannya dengan yang kita miliki. Muji itu nggak ada hubungannya dengan dikasih. Muji itu pokoknya dikasih nggak dikasih, lihat cantik, lihat indah, lihat bagus, kita kagum, kita puji. Itu namanya pu pujian. Ya, itu namanya pujian. Lain kalau syukur. Syukur itu mergo dikasih. Ya. Syukur itu gara-gara dikasih. Kita dikasih uang ribu. Ya kita syukur, terima kasih. Syukur, itu namanya su syukur. Kita ditolong dari sebuah kesusahan. Itu namanya su syukur. Kalau cuma lihat orang yang yang baik, lihat orang baik suka menolong orang, suka berderma, tapi kitanya belum pernah dapat. Kita muji itu orang baik sekali ya. Itu namanya muji, bukan bersu bersyukur. Jadi alhamdu sama syukur itu beda. Kalau alhamdulillah itu belum tentu orangnya orangnya dapat nikmat, tapi dia bisa mu muji. Kalau syukur orangnya sudah dapat nikmat, orangnya dapat nih nikmat, maka dia bersyukur. Makanya untuk orang yang tidak mau syukur itu ancamannya keras. Kenapa ancamannya keras? Lah wong wis dikeki kok muji aja enggak mau gitu loh. Dikasih sudah muji enggak mau. Jadi syukur yang paling rendah itu kan muji yang ngasih. Itu syukur yang paling rendah. Dikasih sudah. Lah muji kok enggak mau, makanya ancamannya keras. La in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingat, kalau kalian kufur, siksaku teramat pedih. Dari sini udah bisa dipahami bedanya syukur sama muji? Sudah? Berarti kalau alhamdulillah itu syukur atau pujian? Pujian. Muji Allah atas seluruh keindahan Allah atas semua karunia Allah meskipun kita belum dapat karunia itu. Allah Maha mengayakan, oh, kita masih melarat. Secara materi ya, ada orang-orang yang sudah kaya. Kita mengatakan Maha Suci Engkau Allah, Engkau yang Maha mengayakan, Engkau yang Maha memberikan ilmu meskipun kita masih bodoh. Itu muji Allah. Ini masuk dalam kategori alhamdulillah. Nah, Allah menuntut kita pujian itu bukan cuman pujian, tapi pujian yang juga seiring dengan syukur. Kenapa? Karena tidak ada satu hamba pun yang tidak dapat nikmat dari Allah. Coba saya mau nanya, siapa di sini yang hari ini nggak dapat nikmat dari Allah angkat tangan? Kalau ada yang angkat tangan, ya langsung kesan berbeda gitu. Berarti kan kufurnya luar biasa. Semua dapat nikmat. Semuanya dapat nikmat. Ya. Tapi siapa yang hari ini udah memuji Allah karena dapat nikmat? Coba angkat tangan. Ingat-ingat. Jenengan sakit kepala hari ini? Coba yang nggak sakit kepala angkat tangan. Banyak nih nggak sakit kepala ya toh. Jenengan hari ini sakit perut? Enggak. Enggak sakit perut. Enggak sakit kepala. Enggak. Sudah bilang sama Allah, makasih ya Allah enggak sakit kepala. Makasih ya Allah kepala saya sehat. Makasih ya Allah perut saya eh enak. Jenengan hari ini bisa beli premium? Oh bisa. Walaupun naik bisa beli? Bisa. Udah bilang terima kasih ya Allah dikasih rezeki bisa beli premium? Belum. Lah berarti kebangetan enggak itu? Makanya diingatkan satu hari 17 kali itu untuk mewakili yang lupa-lupa ini loh. Lali ngomong, lali ngucap. Makanya diwajibkan baca surat Al-Fatihah, di situ ada Alhamdulillahirobbilalamin. Karena Allah ngerti, hamba-hambanya itu tuh tukang lali kabeh. Kecuali yang iling. Doyannya lali, mau dikasih lali, ngasihnya barusan lima menit yang lalu lupa dikasih susu sama Allah seruput tapi alhamdulillah lali. Kadang alhamdulillahnya ditunda nanti aja kalau udah habis gitu kan. Alhamdulillahnya ditunda. Ini ini baru berapa menit yang yang lalu gitu. Kita dapat sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Ucap alhamdulillah aja lupa itu. Makanya Allah ngasih ngasih jalan. Allah Maha baik dikasih jalan. Biar kita tuh rada enteng, maka dipaksa suruh ngucap alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ini mewakili ucapan syukur, mewakili ucapan syukur. Kelihatannya sepele. Saya akan ungkap malam hari ini nggak banyak, tapi insya Allah jenengan pulang dari sini jadi orang yang mesem semua. Amin ya. Ya, yang patah hati jadi deklek, remuk, keluar mesem. Jadi yang patah hati datang sini kok patah hati, saya remukkan malam hari ini, remuk seremuk-remuknya, keluar kemudian jadi me mesem. Yang masuk ke sini utangnya banyak, insya Allah keluar lupa sama utangnya semua. Iya, lupa sama utangnya, keluar. Ya, sampai rumah bisa bayar. Amin Allahumma. Amin. Jadi nggak usah mikir oh utang. Yang malam hari ini kok pengin apa namanya keterima ujian dan sebagainya mikir nih kira-kira keterima atau tidak insya Allah mesem pulang dari sini keterima nggak keterima nggak jadi mah masalah yang penting pokoknya hidup terus berlanjut pokoknya pulang dari sini semuanya alhamdulillah mesem semua yang nggak bisa mesem tinggal di sini seminggu lagi Nanti tak temen suruh nemeni Edwin ajaran mesem gitu kan. Jadi alhamdulillah itu karunia yang luar biasa. Sekarang kita bahas. Bangun tidur kita disuruh ngucap apa? Alhamdulillah. Mayit-mayit seluruh dunia kiamat tiba, sangkakala ditiup semua pada mati. Sangkakala ditiup lagi, ya kan? Semua pada hidup. Apa yang pertama kali diucapkan manusia ketika hidup? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian manusia nanti masuk ke dalam sur surga. Kalimat yang pertama kali diinjakkan ketika masuk surga itu apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ucapannya penghuni surga itu nanti kira-kira apa yang paling banyak? Alhamdulillah. Karena di surga tiap detik dapat nikmat. Jadi dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah. Makanya orang yang di dunia rajin mengucap alhamdulillah, ciri-ciri dia hidupnya udah di dalam sur surga. Jadi kalau orang di dunia ini jarang ucap Alhamdulillah berarti ciri-ciri hidupnya ada di dalam neraka kehidupan dunia. Mesti Alhamdulillah piye. Aku sengsara kok Alhamdulillah. Ada ndak yang model begitu? Wadah, ini berarti dia nggak bisa merasakan nikmat. Kerosonya yang nggak enak, nggak enak, nggak enak, nggak nggak enak. Lah yang begini ini susah masuk surga. Susah masuk surga karena di dunia disuruh menikmati surga yang Allah berikan ke dalam hatinya dia gak bisa. Gak bisa ngucap alhamdulillah tuh abotnya luar luar biasa karena gak ngerti nikmatnya Allah itu mana. Mana nikmat itu tidak tidak ngerti. Bangun tidur alhamdulillah. Bangun dari kematian alhamdulillah. Masuk ke surga alhamdulillah. Pintunya surga ada delapan. Pintu surga itu delapan, Gak lebih gak kurang. Jadi jenengan kalau masuk pintu ke-9 nggak ketemu. Uh, malaikat permisi, saya mau masuk surga lewat pintu yang ke-9. Mohon maaf salah alamat. Surga itu pintunya cuma 8, 8. Tamaniyatul buat delapan pintu sur surga. Ada pintunya orang ahli puasa, ada pintunya orang ahli soda, sodakoh. Ada orang yang nanti masuk dari semua pintu. Dibukakan semua pintu. Di antaranya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan kalau kita lihat, alhamdulillah itu jumlah hurufnya ada berapa? Delapan. Alif, lam, ha, mim, dal, lam, lam, ha. Jumlah hurufnya ada adalah delapan. Maka orang yang rajin mengucap alhamdulillah nanti dia akan masuk ke dalam delapan pintu sur surga. Ini salah satu keistimewaan alhamdulillah. Jadi hurufnya delapan. Pintu surga ada delapan. Dan orang yang menguasai Alhamdulillah, maka dia akan mendapatkan surga dalam kehidupan dunia ini sebelum kehidupan akhirat nanti. Mau mau saya buktikan? Mau. Jangan mau seketika terasa di surga. Tapi jangan jangan kerasan di sana ya, balik ke dunia. Seketika terasa di surga, saya buktikan malam hari juga. Boleh? Mau? Ayah. Coba jenengan sekarang bayangkan sesuatu yang paling nyenengkan jenengan semua. Entah itu ada yang mungkin senengnya nikah, bayangkan nikah malam hari ini. Yang senengnya duit, bayangkan malam hari dapat duit yang ba banyak. Yang senengnya itu motor, bayangkan malam hari ini dapat hadiah motor yang paling jenengan pengenkan. Yang yang lagi mau melamar anaknya orang selama ini ditolak, bayangkan malam hari ini ditelepon calon mertua, silahkan nikahi anak saya. Coba, coba bayangkan semua itu. Sudah siap? Ya, masing-masing bayangkan itu. Ayo, ayo bismillah dibayangkan bener serius ini. Ayo jenengan bayangkan. Kalau saya terlampau banyak yang saya pengen jadi susah membayangkan. Coba jenengan bayangkan. Siap ya? Sudah, bayangkan. Yang enak-enak yang jenengan pengen, bayangkan. Jenengan dapat jenengan dapatkan yang jenengan pengen tadi. Coba, setelah dapat sekarang udah dapat, jenengan mau ucap apa sama Allah? Alhamdulillah. Bisa mesem atau tidak? Baru bayangkan saja udah mesem. Baru bayangkan aja udah datang seneng, udah datang se seneng. Baru bayangkan, jenengan bayangkan kalau tadi itu mas-mas yang lamar ditolak-tolak tadi itu ya. Tiba-tiba ditelepon calon mertua, malam hari ini ditelepon. Itu mesem atau gak mesem? Bayangkan kita aja udah mesem. Bayangkan jadi punya rumah yang mewah, mesem. Bayangkan yang enak-enak, mesem. Sehingga kalau orang itu rajin mengucapkan Alhamdulillah Mikir yang enak-enak dia ucapkan Alhamdulillah hatinya dipenuhi dengan rasa bahagia. Nah kalau hati udah bahagia itu berarti di mana hidupnya? Hidupnya di surga. Nah sekarang ini orang hidup di dunia kok pilih hidup di neraka? Hidup di, dunia yang dipikir bukan syukur tapi yang dipikir kufur. Yang dipikir mesti yang gak enak, gak enak, gak enak, gak enak, gak enak, gak enak, gak enak, gak enak. Jadinya gak senyum, jadinya merengut, jadinya cemberut, jadinya sumpek, jadinya ya lemah, jadinya gak bersemangat bersemangat. Coba kalau hidup di dunia kita mikir yang enak-enak. Saya misalnya, saya mikir yang paling enak, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada saya, nggak usah capek-capek jenengan didatangkan ke sini. Betul tuh, betul. Coba kalau saya disuruh marani rumah jenengan satu-satu tiap Jumat malam, bisa apa enggak? Enggak mungkin bisa kan? Berapa orang paling yang yang bisa saya marani gitu, memberikan tausiah 5 menit saja gitu. Assalamualaikum Pak. Saya mau kasih tausiah 5 menit itu. Satu-satu saya datangi. Kira-kira rampung enggak? Jalannya aja nggak rampung apalagi tausiahnya, ya kan? Enggak rampung. Tapi Allah datangkan jenengan ke sini dari mana-mana ini. Bukan cuma itu. Ada orang-orang yang di rumah itu mau pengen nonton apa-apa, akhirnya dia sisihkan waktunya. Udah, saya mau ikut streaming video kajian Jumat malam Sabtu di Majelis Ar-Raudhah. Nonton, ikut nggak? Ngaji bareng. Nikmatnya luar biasa. Saya nggak capek, saya nggak susah, saya nggak lelah tapi saya dikasih Allah teman-teman yang luar biasa. Itu pertama. Ini contoh ya. Kemudian saya dikasih teman lagi yang gak usah dibayar, mau ngepel, mau nyapu, mau gelar, mau nyiapkan minum buat jenengan, mau masakkan air air panas, mau kerja bakti sampai jam 1, mau ngecor, tidak dibayar satu rupiah pun. Mereka semua ikhlas lillahi taala. Itu Alhamdulillah. Allah ngasih saya lagi alhamdulillah. Teman-teman yang lihat saya ketok HP ya padahal aku yelek. Ditutup ayat saya, dibuka yang baik-baik, orang lihat baik. Ini nikmat alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya punya utang tapi Allah ngasih saya jalan keluar untuk bayar utang-utang saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus begitu. Saya punya anak yang anak-anak itu cinta kepada saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Paham maksud saya enggak? Lah kalau kita mikir yang enak-enak hidupnya jadi seneng atau enggak seneng? Seneng. Lah pesan dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Awal hidupmu dengan nama Allah yang penuh cinta, Allah yang penuh kasih, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Fokus kamu ingat Allah itu maha pengasih, Allah maha penyayang. Fokus ke sana. Allah maha cinta, Allah maha kasih. Fokus ke sana. Kemudian kamu awali tujukan langkahmu ke sana dan ingat selalu semua nikmat yang Allah berikan kepadamu. Syukuri pasti bahagia hidupmu. Sekarang kita menerapkan hidup itu salah rumusnya. Betul atau betul? Bangun tidur itu ingat nikmat atau ingat yang ruwet? Coba itu kan pilihan kita toh, kita boleh milih, pilih ingat-ingat yang enak atau ingat-ingat yang enggak enak. Hah? Bangun tidur. Bangun tidur tadi pagi. Kita pilih mikir yang enak-enak atau pilih mikir yang enggak enak-enggak enak? Mestinya mikir yang enak ya. Ya, tapi tapi nalurinya kita bagaimana? Mikir yang enak atau yang enggak enak? Waduh, engko ditagih ya, aku. Itu enggak enak gitu kan? Kalau saya waktu sekolah dulu waktu sekolah, sekolah gitu kan, waduh, nanti ada ulangan. Itu itu kan mikir yang enggak enggak enak. Waduh, ini hari Senin, sekolah lah lagi. Itu mikir enggak enggak enak gitu, mikir enggak enak. Tapi kalau hari Sabtu gitu kan, Mikirnya mesti pagi enak. Yes, hari Sab, Sabtu, besok li, libur. Tapi begitu kena Minggu, Senin, Selasa, Rabu yang dipikir gak enak gak? Gak enak. Berarti mikirnya enak cuma Sabtu tok. Begitu Minggu itu habis, mikirnya gak enak gak? Gak enak. Orang kerja Orang kerja juga banyak yang begitu. Yang dipikir gak enak gak? Gak enak. Ada lagi yang pulang kerja mikirnya gak enak. Waduh ketemu bojo meneh. Ada yang begitu. Ya atau ya. Lu ada yang di sini Insya Allah enggak. Yang di sini Insya Allah enggak. Jadi mikirnya enggak enak enggak? Enggak enak. Padahal pesannya Allah, kita disuruh mikir yang enak atau yang enggak enak? Suruh mikir yang enak kan? Alhamdulillahirabbil alamin itu Allah nyuruh mikir kita yang enak, syukur oh, gitu loh. Syukur. Lah kalau kita syukur kan harus mikir namanya syukur itu mikir yang dikasih, gitu kan? Lah kalau kita mikir yang Allah berikan kepada kita, kira-kira sempat mikir yang belum dapat enggak? Gak mungkin sempat. Karena Allah ngasih kita terlampau banyak. Allah tuh ngasih kita terlampau banyak. Dan jenengan udah bisa merasakan dikasih Allah belum? Nah, kalau belum bisa merasakan dikasih Allah karunia berarti penyakit hatinya terlampau. Waratan, wireng, reget, bledon. Wis pokoknya pol gitu kan. Lalu Allah ngasihnya banyak kok nggak bisa kroso ini berarti kita, kita ini berarti sakitnya luar biasa. Dan jujur saja coba kita ini udah bisa ngerasakan benar atau sesekali. Nah punten ya, biasanya bisa ngerasakan dikasih Allah nikmat itu kalau habis dikasih musibah. Punya utang banyak, mau bayar nggak bisa, tiba-tiba datang orang ngasih duit. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Betul? Iya. Mau sakit ya, sakit nggak sembuh sem, sembuh. Tiba-tiba datang satu orang ngasih jamu, diminum cocok. Itu bilangnya alhamdulillah, alhamdulillah saya se sehat. Gak bisa jalan. Dua minggu kesleo. Eh tiba-tiba temennya datang ngasih obat gosok. Digosok sama temennya, kesleonya sembuh. Bilang apa? Alhamdulillah. Biasanya kita merasa nikmat itu kalau sakit duluan. Betul betul? Lah apakah nunggu dikasih sakit baru mau ngerasakan? Enggak. Enggak, makanya dilatih satu hari 17 kali. Ditambah lagi habis sholat 33 kali. Habis sholat itu kita disuruh Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. 33 kali. Lah itu 33 kali Alhamdulillah itu yang kita ingat apa? Belas. Ayo jujur loh. Jadi muslim itu sebetulnya kalau dia tahu kekuatan formula alhamdulillah nggak ada yang sumpek. nggak ada yang stres tuh nggak ada. Kenapa? Lawang diajari hidup itu positive thinking kok. Oh enggak ya ini positive thinking. Hidup tuh mikir sing apik-apik. Kalau orang udah mikir sing apik itu ada hukum alam katanya law of attraction. Enggak ya lagi ini. Ya. Jangan kita ngomongnya keliru ngapunten. Saya ini orang Solo ya, lidahnya ya lidah Solo. Kalau ngomong Inggris ya salah-salah. Ya, law of attraction gaya. The secret dan lain seba, sebagainya. Rahasia berpikir po, positif. Orang kalau udah satu hari 17 kali diajak syukur habis sholat suruh 33 kali mikir muji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang ada dalam dirinya, ya mestinya nggak mungkin orang itu nggak apa nggak sukses, nggak mungkin. Mesti sukses. Mesti seneng. Nah kalau kita hidup kok belum bisa sukses, kita nggak seneng, mesti sholat kita keliru. Pasti sholat kita keliru. Sholatnya belum benar. Kalau sholatnya udah benar, habis sholat duduk dikir, dikirnya dirasakan. Di antara dikir itu syukur alhamdulillah. Alhamdulillah dirasakan betul. Ya mesti hidupnya senang. Coba kita mikir nikmat Allah pada diri kita sekarang. Karena kita itu nggak nggak sering syukur, ngitung nikmatnya Allah nggak bisa. Entek bib, kita is mataku sehat, kupingku sehat, irengku sehat, Ya ini lambe, iki bibir, lidah, ya sehat, untung sehat, jantung sehat, terakhir semua awak sehat. Berarti apa? Embuh. Lupa lagi dia. Enggak bisa enggak bisa ngitung nikmat Allah yang banyak enggak bisa. Kenapa? Karena jarang jarang terima kasih. Kalau orang yang udah sering terima kasih, dia ingat betul setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Boleh saya ingatkan satu nikmat Allah yang dilupakan banyak kita ini? Boleh. Yang yang rodok langka disebut orang. Boleh sepele ya, sepele. Saya mau nanya sama jenengan. Jenengan makan kates, keluarnya kates atau yang lain? Jenengan makan jeruk, keluarnya jeruk atau yang lain? Jenengan makan durian, yang keluar durian atau yang lain? Jenengan makan pelem, yang keluar pelem atau yang lain? Yang keluar yang yang lain. Jenengan makan nasi, yang keluar nasi atau yang lain? Yang lain. Nah, itu semua diolah di mana? Di perut, di lambung nih. Di perut, di, di lambung. Coba saya mau nanya. Kalau jenengan misal disuruh bayar. Tolong ini saya mau mengolah pelem jadi vitamin. Pelem jadi vitamin. Saya mau mengolah yang namanya jeruk nih jadi vitamin. Kemudian tinggal nanti saya saya minum jadi pil. Itu harganya mahal atau murah? Harga mahal atau murah? Mahal. Mahal kan? Sudah jadinya kecil, harganya mah mahal. Lah setiap hari ini kita pakai bayar enggak ini? Blang blang blang blang blang blang diolah sama Allah Subhanahu wa taala pakai mesin yang ada dalam apa? dalam perut. Dan mesin ini dibuat sama Allah sehat tahan banting ini mesin ini. perut ini kerja 24 jam enggak pakai mandek loh ini. Jangan tidur perut juga kerja ini. Jantung ini kalau pakai ada judulnya jantung saya capek istirahat mati semuanya. Jantung ini kerja terus nggak pakai berhenti, berhenti, nggak pakai berhenti. Otak juga begitu semua ini tubuh kita. Lah ini kita disuruh gratis pakai, nggak pakai bayar. nggak pakai ba bayar gratis. Gratis. Lah itu udah dipikir sebagai nikmat belum? Maksudnya dipikir jadi nikmat itu bukan ngerti, oh itu nikmat, bukan itu tok, tapi betul-betul kroso. Ya Allah, suwun, ini nikmat luar biasa. Angel, tapi kalau saya kasih pembandingnya nanti jenengan bisa bisa langsung bisa langsung merasakan. Ada orang ngapunten. Itu contoh ya, salurannya untuk pembuangannya rusak. Saluran pembuangan kotorannya itu ru, rusak. Jadi nggak bisa lewat belakang, nggak bisa lewat belakang. Terus terpaksa bagaimana? Terpaksa bagaimana? Dibolong, terus dibuatkan apa? Selang, terus dikasih gembolan kantong. Ngapunten ya. Kalau jenengan hidup tiap hari gembol begitu mau? Mau? Kira-kira malu atau enggak malu? Bau atau enggak bau? Ya, perawatannya mudah atau susah? Terus selama ini sama Allah ditaruh di dalam enggak kelihatan rapi, enggak bau ya. <laughs> Enggak bau gitu. Itu kita tuh merasa itu nikmat atau biasa-biasa saja? Kroso itu nikmat atau enggak kroso? belum bisa ngerasakan, belum bisa ngerasakan. Jadi kalau kita dibilang manusia itu lali itu pantas atau enggak pantas? Oh, cocok kita. Pantas atau nggak pantas? Pantas kalau kita disebut lah, lali. Sebetulnya kalau Allah marah itu pantas atau nggak pantas? Pantas. Lah untungnya Allah marah atau tidak? Ya marah. Awak murah kroso gitu. Allah marah tapi nggak kroso gitu. Allah mengedepankan rahmatnya. Marahnya tuh nggak langsung. Marahnya nggak lah langsung ngasih diingatkan la in kafartum inna adzabi lasyadid itu silingi iling oh, ana awakmu lali kufur siksaku teramat apa pedih mohon maaf ya saya masih ngulang-ngulang ini terus biar kita paham dulu biar kroso dulu karena banyak orang nggak ngerti nikmat itu apa dapat nikmat tapi nggak ngerti nikmat itu ah, apa Nanti kalau udah saya ulang-ulang ini udah paham kroso baru kita akan once ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi harus paham dulu. Boleh saya kembali dikit. Ya. Monggo diunjuk. <laughs> Jawabannya mestinya alhamdulillah. Mestinya begitu. Nah, saya mau praktek alhamdulillah boleh. Nah, kalau mau praktek alhamdulillah ini ada minuman. Ya, diunjuk dulu. Oh, ini majlis santai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Orang itu mensyukuri aja yang dimiliki, jangan ngelirik miliknya orang lain. Jangan kalau ngelirik gelas saya, waduh gelas kan gitu. Gede, nanti jadinya kurang syukur, betul kan? Nah kalau saya ngelirik isian jenengan, waduh susu, saya cuma teh, gitu kan? Jadi nanti saya banding-bandingkan, saya dikasih Mas Edwin teh, itu yang hadir dikasih susu. Padahal susu itu minuman yang terba terbaik. Tapi ya dapatnya teh ya, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah. Ini nggak kerasa jam 9. Sudah bicara kurang lebih 35 menit. Saatnya sekarang kita bahas alhamdulillahirabbil alamin. Kita bahas insya Allah nggak nyampe satu jam, satu jam kurang sedikit. Pokoknya pulang nanti semua mesem. Jadi alhamdulillah Alhamdulillah. Alhamdulillah itu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala jami'i ni'amihi. Karena Allah itu punya nikmat yang banyak sekali tidak mungkin bisa kita sebut satu per persatu. Karena Allah itu sifat-sifatnya sangat indah. Keindahan Allah itu maha. Makanya pantas kalau Allah itu kita pu puji. Alhamdulillah segala puji hanya miliknya Allah. Berarti yang lain itu nggak pantas dipuji. Makanya Rasul tidak suka kalau ada orang muji-muji orang lain. Ya, berikan dalam sebuah hadis kalau ada orang muji-muji temennya silahkan tuh kasih mukanya siram pasir saja seperti itu. Nah itu pujian yang bagaimana? Muji orang lain yang ditujukan bukan untuk Allah tapi untuk cari muka. Muji orang lain yang orang itu sebetulnya nggak punya sifat itu. nggak punya sifat sifat itu, dipuji-puji. Wah, wow, Bapak ini Masya Allah, ini orangnya dermawan sekali. Ini loh, ini nyumbang di mana-mana padahal bas atau nyumbang. Paham ya? Dipuji. Maksudnya apa? Biar gara-gara dipuji begitu, orang itu senang, kemudian akhirnya ngasih sumbangan. Nah, ini namanya mem, apa namanya? muji orang bukan dengan dengan sesuatu yang dia milik, miliki. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalau muji ya betul yang orangnya punya. Orangnya sholat, ya puji sholatnya. Itu memang harus. Sesungguhnya seorang mukmin dalam sebuah hadis kan- kanjeng Nabi bersabda SAW, sesungguhnya seorang mukmin kalau dipuji imannya akan tambah besar, imannya tambah ku, kuat, imannya semakin tum, tumbuh. Robbal iman fi golbi. Imannya akan semakin tumbuh. Jadi ada dua jenis pujian. Secara umum dilarang, secara khusus diperintahkan. Yang secara umum dilarang yang bagaimana? Pujian kepada orang lain yang bisa menimbulkan dia ria, dia ujub, dia sum'ah. Yang orang tersebut memang tidak punya amalan itu. Bisa dipahami kan? Ya. Tapi kalau kita muji orang, orangnya itu nggak jadi ria, orangnya nggak jadi sum'ah, orangnya nggak jadi ujub, orangnya semakin tawadu, orangnya semakin bersemangat, maka kita diperintahkan untuk muji orang tersebut. Makanya orang dulu kalau muji-muji orang itu lihat-lihat dulu. Ini tak puji kemedi apa orang ini. kalau saya puji jadi besar kepala ndak dia ya. Kalau dia jadi besar kepala sampai jadi nanti akhirnya ujub, bangga diri, ria, jangan dipuji. Ini sama saja kamu mematahkan punggung saudaramu. Mematahkan punggung saudaramu. Padahal punggung ini tempatnya urat saraf, artinya mata ini dulurmu dewi. Amalnya yang sudah dia bangun kamu rusak karena ada timbul kebanggaan yang bukan dia syukuri karena Allah dia merasa yo aku kok sopo meneh. Contoh, ada orang yang memang gila pujian. Orang gila pujian. Terus kita puji-puji orang tadi. Orang itu bukan terus mengembalikan kepada Allah bukan alhamdulillah terima kasih ya Allah engkau beri aku Eh, teman-teman yang yang muji aku dengan kebaikan. Semua itu sebetulnya engkau yang pantas dipuji ya Allah. Aku ini masih jelek tapi dipuji-puji temanku. Lah ini orang baik, nggak apa-apa kalau begitu. Tapi kalau orang gila pujian, dia dipuji bukan jadi tambah baik, tambah gemede. Misal contoh Dipuji sholat duha Wah kamu bagus Masya Allah Tiap hari bisa sholat duha Padahal sholat duhanya cuma dua rakaat Dia bilang oh iya saya nggak pernah ninggalkan sholat duha delapan rakaat Memang itu orang gak sholat duha itu malas, akhirnya menyombongkan dirinya san, sendiri. Ini pujian yang kita dilarang, Gak boleh muji orang seperti itu. Suruh lihat-lihat. Tapi kita jangan sampai gak muji orang. Kalau orangnya baik, berbuat baik kepada kita, mengucapkan terima kasih itu ya harus. Ada orang berbuat baik kepada kita, oh, mbok puji-puji, susah ngawur. Kalau ada orang berbuat baik ya kita wajib mengucapkan terima Terima kasih, tapi nggak usah lebay, nggak usah terlampau berlebih-lebihan kepada manusia seperti itu. Ya, kepada manusia seperti itu, pujian yang cukup saja. Lihat santri, kok dia itu hafal satu juz, maka puji. Masya Allah, bagus kamu udah hafal satu juz. Kalau santri ini dipuji di depan orang banyak, maka timbul semangatnya. Oh, kiai saya senang. Oh, guru saya senang. Oh, perbuatan saya berarti betul. Oh, saya baik. Maka timbul semangatnya untuk ngapalkan lebih banyak. Ini wajib seorang guru muji muridnya seperti seperti itu. Bisa dipahami ya? Bedanya, yang satu kita diperintahkan muji, yang satu kita dilarang mu muji. Ada satu yang kita tidak dilarang. Muji tanpa henti. Muji terus. Yang jelas bukan bukan kepada Allah. Kalau Allah pasti terus kita disuruh muji. Muji siapa itu? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia, bukan bukan bukan khalik, beliau makhluk ciptaannya Allah. Tapi kita disuruh muji terus. Jangan samakan Kanjeng Nabi dengan kita. Kanjeng Nabi dipuji nanti akan riak. Gak mungkin. Kanjeng Nabi dipuji akan ujub, Gak mungkin. Kanjeng Nabi dipuji akan lupa diri, enggak mungkin. Kanjeng Nabi dipuji nanti jadi menyombongkan diri, enggak mungkin. Karena itu kanjeng Nabi berhak dipuji oleh siapapun. Karena di dalam diri beliau lengkap segala kebaikan itu ada. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah udah muji-muji, Rasulnya pun penuh dengan sifat pujian, namanya pun Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang yang terlampau banyak mendapatkan bu, pujian Rasulullah SAW. Berarti Rasul itu pantas dipuji. Nah kalau ada orang yang larang jenengan muji-muji kanjeng Nabi, berarti orang itu nggak ngerti hakikatut tahmid. Hakikatnya muji itu nggak ngerti. Dilarang kita muji-muji Nabi alasannya kamu nanti mengkultuskan Nabi, kamu nanti mengagungkan Nabi berlebih-lebihan, kamu nanti terlampau mengangkat derajat Nabi jadi Tuhan. Gak mungkin lah. Gak mungkin ada manusia muji Nabi terus diangkat jadi Tuhan kan? Gak mungkin. Itu komentar lebay. Paham ya? Jadi kalau ada orang berpendapat seperti itu tuh itu kekhawatiran yang lebay, terlampau, berlebih, lebihan. Justru kekhawatirannya ini yang tidak berlandaskan syari syariat. Pakai dalil lagi. Kan Rasul udah bilang la atrat la tutruni, jangan kamu itro aku seperti Umat Nasrani mengitro Isa bin Maryam. Ingat kalimatnya itro. Itro itu memberikan pujian yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu nggak boleh. Berikan pujian sesuai, tidak sesuai dengan kenyataan. kenyataan. Sebagaimana umat Nasrani memuji Isa bin, bin Maryam. Oh, kenyataannya itu hamba kok dijadikan Tuhan. Kan nggak boleh. Tapi kalau kita ini nggak mungkin mengangkat Rasul jadi Tuhan. Tidak mung, tidak mungkin. Makanya kita boleh muji Rasul sepuas-puasnya. Selama kita tidak mengangkat beliau sebagai itu Tuhan. Bisa dipahami di sini? Ya. Alhamdulillah. Tapi ingat, siapapun yang kamu puji, wah masya Allah, kamu memang cantik. Masya Allah, kamu tuh ganteng, kamu pinter, kamu dermawan, kamu sugih, kamu cekatan, kamu, kamu, kamu kita puji dengan segala kebaikan. Saya mau nanya, lah yang ngasih dia siapa? Allah. Yang buat dia pinter siapa? Allah. Yang buat dia kaya siapa? Allah. Yang buat dia ganteng siapa? Allah. Yang buat dia cantik siapa? Allah. Yang buat dia bisa siapa? Allah. Berarti yang layak dipuji siapa? Allah. Berarti sesungguhnya yang punya pujian itu siapa? Berarti manusia ini cuma numpang tenar. Lawang hartanya ya miliknya Allah, gantengnya ya dari Allah, cantiknya ya dari Allah, pinternya ya dari Allah. Berarti kalau dia dipuji, itu sesungguhnya dia numpang tenar. Aku tenar karena Allah. Aku dikenal orang karena Allah. Aku dipuji karena Allah. Sehingga seharusnya ketika orang itu dipuji, dia kembalikan alhamdulillah. Dia kembalikan pada dirinya sendiri alhamdulillah. Yang punya pujian itu Allah Pujian itu hanya miliknya Allah Itu maksud Alhamdulillah Jadi semua pujian milik Allah Bukan milik kita Makanya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib Karamullah wajah Khalifah Ali bin Abi Thalib itu kan luar biasa Contoh manusia yang syukurnya tiada tara itu Bandingannya Khalifah Ali bin Abi Thalib seperti yang saya ceritakan ketika menikah dengan Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anhuma Jangan masih ingat kisah pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Zahra? Belum belum pernah saya ceritakan. Pernah. Pernah kok. Mungkin lupa. Saya yang lupa atau jenengan yang lupa ini kira-kira. Udah di antara kita pasti ada yang lupa, tapi moga-moga abis ini ingat semua. Sayyidina Ali itu ketika menikah dengan Fatimah Zahra malam pertama. Biasanya kalau orang nikah malam pertama ngapa? Kira-kira ngapain? Tidak ngapa-ngapain Mengapa-ngapa semua kan Malam pertama itu dikatakan Malam yang penuh dengan madu Manisnya luar biasa Ya kan malam per pertama Fatimah Zahra dengan Ali bin Abi Thalib malam pertama Ketemu di kamar Coba lihat nih Mantunya kancing Nabi sama putrinya kancing Nabi loh Sama enggak kira-kira dengan jenengan Dengan saya, dengan kita semua Kira-kira mirip enggak mirip Mirip saja <laughs> Kira-kira Oh, begini loh. Ali bin Abi Thalib ngomong sama Fatimah, Fatimah ngomong sama Ali. Kalau bahasanya itu kita buat bahasa sekarang gitu ya. Sayang, alhamdulillah kita dipertemukan berjodoh sehingga kita bisa jadi suami istri. Sungguh kita ini berbahagia luar biasa. Yuk kita syukur kepada Allah yuk. Ayo. Diajak syukur, solat berjamaah. Malam pertama solat sunnah berjamaah sampai subuh. Malam kedua. Sayang, syukur kita semalam masih kurang. Yuk kita syukur lagi. Ayo. Sholat berjamaah lagi sampai subuh. Malam ketiga. Yang yuk kita syukuran yuk. Ayo. <laughs> Coba kalau ada suami ngomong begitu sama istrinya. Ya, istrinya jawab ayo gitu ya, tapi kata suami cukup dua rakaat saja ya yang ya. <laughs> Dua rakaat. Mau empat rokaat, enam rokaat, nanti dulu nih. Ya. Malam ketiga, ayo sampai subuh. Akhirnya Allah perintahkan malaikat Jibril, temui itu. Anak Nabi sama mantunya itu temuin. Sampaikan kepada mereka berdua, suruh ngasih tahu Rasulullah. Sampaikan pada menantumu dan putrimu. Malaikat Jibril diutus sama Allah. Sampaikan pada menantumu dan putrimu. Untuk menyudahi sholat malamnya yang bareng-bareng suruh menikmati malam-malam pernikahannya. Kalau tidak ini ilah yaumil kiamah nggak punya anak turunan. Sholat terus. Ini Sayyidina Ali ini syukurnya luar luar biasa, ibadahnya luar biasa. Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Aku itu kotanya ilmu Ali pintunya radhiyallahu anhu. Luar biasa. Menantu yang siap mati demi mertua itu dalam sejarah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Awang disuruh tidur waktu hijrah kan tidur di tempat tidur saya. Lo ngerti mau dibunuh? Ya siap. Bahkan tutupan selimut, tutupan gitu ya biar nggak ngerti kalau itu saya. Jadi makjub benda konangan, biar mereka mantep kalau yang dibunuh Kanjeng Nabi. Jenengan sanggup begitu buat mertuanya? Yang ada mantu pengen mateni mertua aja. Tapi kalau pengen mati buat mertua demi mertua ini longkonya luar biasa. Ini Sayyidina Ali siap, siap dibunuh itu sih. Siap, luar biasa. Beliau yang seperti itu kalau dipuji-puji orang Dipuji-puji orang itu masih mengatakan Allahumma li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Bayangkan. Tahu terjemahannya? Bayangkan saja dulu. Allahumma li ma la ya'lamun. Ya Allah, tolong ampuni aku. Mereka itu enggak ngerti aku tuh sejatinya seperti apa, kok muji-muji aku. Wala tu'akhidni bima gunun Ya Allah, tolong jangan engkau siksa aku karena pujian-pujian mereka. Jangan siksa aku karena pujian-pujian mereka. Waj'alni khairam mimma yadhunnun. Gusti, tolong jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka, yang mereka puji-puji itu. Gak seperti orang sekarang dipuji-puji orang. Ini loh, masya Allah, kalau malam tahajud, oh iya memang. Padahal belas. Padahal belas. Dipuji, oh, ini orangnya Masya Allah, ini, ini orangnya alim, ini, ini hafal 30 juz. Padahal cuma juz ama yang dia hafal. Kuya mantuk-mantuk. Ini beda gitu dengan orang yang udah ngerti tuh amat. Alhamdulillah. Orang kalau udah ngerti Alhamdulillah tuh ketika dipuji langsung dia introspeksi di dirinya. Dia kembalikan semua kepada Allah dan dia ingat kekurangannya. Makanya dikatakan mukmin kalau dipuji imannya pasti tambah tinggi. Tidak mungkin jadi ambyuk itu tidak mungkin. Mukmin dipuji, imannya pasti akan mele melejit. Semakin kuat, semakin kuat, semakin semakin kuat. Sampai di sini paham? Jelas? Berarti alhamdulillah ini indah atau enggak indah? Ya, indahnya luar biasa. Tenang, tenang. Ini baru bagian awal-awal. Dikit ya. Jadi kalau dipuji kembalikan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Imam Abu Hanifah itu seperti yang sudah saya ceritakan berulang kali, beliau sholat subuh dengan wudhu isya menurut riwayat itu selama 40 tahun. 40 tahun subuhnya, sholatnya itu pakai wudhunya sholat isya. Jadi nggak batal dari isak sampai subuh dan isaknya betul-betul di waktu isak, bukan adzan subuh jam 4 kurang seperempat, isaknya setengah 4 bukan. Betul-betul tuh isak di waktu isak, melek ibadah sampai subuh. Awal di masa mudanya beliau lagi jalan di pasar, ada orang yang ngomong sama temennya muji begini. Tahu nggak kamu siapa itu? Gak tahu. Itu loh Abu Hanifah, orang yang kalau malam tidak pernah tidur, sholat malam terus. Coba kalau kita dipuji begitu jalan tersepo apa? Tersipu-sipu. Sipu-sipu malu senang hati berbunga-bunga. Yo, aku diomongke wong salat mungi terus ra tau turu gitu kan. Imam Abu Hanifah sampai rumah nangis. Nangis, "Ya Allah, tolong ampuni saya. Ya Allah, tolong maafkan saya. Ya Allah, tolong jangan siksa saya. Mereka terlampau muji-muji aku padahal aku itu salat malamnya baru separuh malam, separuhnya aku tidur." Coba, pernah kita dipuji mikir begitu? Ya lah, sudah ben sakarpe terserah yang muji. Oh ya, yang penting kan dia yang muji bukan saya yang ngomong ini. Ini langsung klarifikasi kepada Allah bukan kepada manusia, klarifikasi kepada kepada Allah ngomong, ya Allah, saya enggak seperti itu. Tolong jadikan saya seperti itu. Tapi bukan cuma di lisan, Langsung malam itu beliau tidak tidur sholat malam Sampai selama-lamanya tidak pernah tidur malam Selalu sholat malam, sholat subuh dengan wudhu isya Itu Imam Abu Hanifah Nah orang-orang soleh itu begitu Ngerti hakikatul hamd Hakikat dipuji, memuji siapa yang layak dipuji Pujian itu milik siapa Nah lucunya manusia Manusia itu minta dipuji padahal dia tidak seperti itu dan benci ketika dicaci padahal dia seperti itu. Misal saya panggil jenengan, "Hei, eh, munafik." Umumnya marah atau atau senang? Ayo, marah atau senang? Marah. Padahal aslinya jenengan munafik atau tidak? Mengaku aja ya, ya jujur. <laughs> Oh, munafik masih munafik. Munafik mah tu minakon. kalau dipercaya kita itu berkhianat, kalau berbicara kita dus, dusta, kalau berjanji tidak menepati jan, janji berapa banyak janji yang sudah sering kita langgar. Janjian datang jam 9, datangnya jam 12. Sering atau enggak sering? Sering kan? Yang seperti itu. Janji begini dilanggar. Walaupun ditepati tapi tidak sesuai dengan jan, janjinya. Itu bagian dari munafik. Bagian dari sifat munafik. Loh, dicoba, "Hei munafik, nesu." Aku orang munafik, mau pengelak-elak aku. Lu padahal memang aslinya begitu. Ini kita gitu ya. Wih elek gitu ya. Wah aslinya elek ngaku ganteng. Marah, jangan jelek-jelekan saya. Lu awat punya elek, dia elek-elek ya popo ya. Gak jadi mah masalah. Jangan marah itu, jangan marah. Tapi anehnya manusia, ketika dipuji dengan sesuatu yang tidak dia miliki, dia senang. Betul kan? Ya. Ketika dia dipuji, dibenci, celah dengan sesuatu yang ada pada dirinya, dia mah marah. Lain orang yang sudah ngerti alhamdulillah. Karena tiap detik dia ngontrol dirinya. Dapat apa ya saya? Oh alhamdulillah dapat ini, alhamdulillah dapat ini, alhamdulillah dapat ini, alhamdulillah dapat ini. Kalau udah mikir gitu bisa susah enggak? Tidak mungkin bisa susah. Itu yang pertama. alhamdulillah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua. Alhamdulillah ini wujud syukur. Wujud syukur karena sadar, karena sadar dirinya dikasih nikmat. Karena itu Syakik al Balhi menyatakan saya tadi baca di dalam tafsir Qurtubi, Syakik al Balhi itu menyatakan tafsir alhamdulillah itu ada tiga Tafsir alhamdulillah itu ada tiga Yang pertama Iza atakallahu syai'an ta'rif min man a'tak kalau Allah ngasih kamu sesuatu, kamu harus ngerti yang ngasih kamu itu sejatinya siapa. Itu baru orang sudah ngerti alhamdulillah. Mohon maaf ya. Boleh nanya. Dari mulai pagi sampai sekarang ini kita nggak tahu enggak yang ngasih kita siapa? Orang kroso KI kok. Coba diinget ingat Hari ini dikasih apa sama Allah? Coba sebut satu persatu. Yang gampang dulu. Hari ini dikasih apa sama Allah? Kayak urep, Kayak iu, urip. Dikasih hidup tidak sama Allah? Dikasih. Siapa yang ngasih? Allah. Sudah tahu. Jadi yang ngasih hidup siapa? Jenengan hidup sendiri atau dikasih Allah? Tapi kerosonya urip dewi apa dikasih? Kerosonya itu urep dewi. Orang keroso yang urip DKI Allah gitu. Dia nggak bisa merasakan saya hidup dikasih Allah tuh ndak. Kerasane ya urep ya tinggal tangi urep ngono kuwi. ya tangi meneh urep ngono kuwi. ya tangi meneh urep gitu. Seakan-akan urip ki kowe sing urip ngono. Seakan-akan hidup kamu yang ngasih hidup, saya yang ngasih hidup saya, padahal hidup yang ngasih Allah. Kamu harus ngerti hidup yang ngasih Allah. Kalau orang udah ngerti hidup yang ngasih Allah, dia akan melakukan apa? Dua hal. Nomor satu, terima kasih dikasih hidup. Nomor dua, doa minta hidup lagi. Dan jenengan sudah doa minta hidup belum? Belum. Terima kasih dikasih hidup enggak? Bangun tidur tadi udah bilang terima kasih sama Allah. Allah alhamdulillah. Alhamdulillahnya cuma di lisan. Oh, terima kasih yo oh, tenanan gitu loh. Alhamdulillah Gusti sudah dihidupkan lagi. Alhamdulillah di ahyana. Itu Doanya kanjeng Nabi itu bukan doa cuman bilisan, bil golep. Doa yang pakai hati. Alhamdulillahilladzi ahyana. Terima kasih ya Allah. Telah menghidupkan kami lagi. Suwon, urep aku gitu. Makanya Mbah, Mbah Surep itu lagunya. Bangun tidur. Tidur lagi. Bangun tidur. Tidur lagi. Ngilengke menungso. Menungso ki ya mong tangi turu, turu meneh. Tangi turu, turu meneh. Lali arep Artinya hidup tuh lupa. Makanya kalau kita bangun tidur bisa hidup mengucapkan alhamdulillah dari ha hati. Terus minta. Pengen dua umur enggak? Bu. Pengen cepat mati apa cepat Ibu-ibu pengen cepat matinya atau lama? Oh berarti nanti sakaratul mautnya susah Pak, lama soalnya. Maksudnya panjang umur atau pendek umur? Pengennya panjang umur atau pendek umur? Panjang umur. Udah minta beneran belum? ini nih pembohong-pembohong kelas berat nih. Saya yakin kalau minta duit pasti beneran. Tapi kalau minta dawa umur kita sak kecekele. Moga-moga dawa umur gitu dong. Tapi coba kalau duit moga-moga entuk duit atau ya Gusti, Coba itu, saya sering ketemukan orang gitu, moga-moga dawa umur, ya moga-moga dawa umur, moga-moga. cuman moga-moga. Gak sampai tenanan minta ya Allah, tolong beri saya umur panjang sehat walafiat adillah. Itu belum jadi kereteknya hati itu, belum penting seakan-akan. Yang ada di pikiran, di benak mesti urusannya duit, duit, duit, duit, duit. Mohon maaf ya saya ngomong begini ya. Bukan maksud menyinggung, tapi mengungkapkan kenyataan tentang diri kita ini loh ya. Kita itu lupa, orang ngerti urip kis sehingga isobok gak roh. Gak ngerti, hidup itu yang ngasih Allah. Udah jelas? Jelas. Bapak-bapak punya istri? Punya. Yang ngasih siapa? Mertua. Yo <laughs> istri kan yang ngasih mer mertua. Jalarannya kan mertua, jalarannya mer mertua. Tapi pada hakikatnya ngasih siapa? Allah kan begitu ya, yang ngasih ngasih Allah. Nah kalau udah ngerti istri yang ngasih Allah gitu ya. Nah urusan kita kepada Allah ini terhadap istri jalan enggak? Terima kasih sama yang ngasih. Yang ngasih adalah Allah. Mensyukuri punya istri udah belum? Gusti, alhamdulillah makasih dikasih istri ya Allah. Suwun ya Allah, saya punya istri. Udah belum? Biasa wae. Ngger duwe bojo ngono, repot ijo lho ngono kangel. Tambah gitu gaya gitu loh. Itu yang buat saya nganyel karo wong lanang ngono kuwi. Walaupun saya ini orang laki, itu ada orang laki itu yang gitu gaya tuh seperti perempuan tuh gampang arah cocok ijolke, arah cocok ijolke. Itu yang ngasih Allah pakai ikatan perjanjian yang luar biasa. mita akan ghalidha. Malaikat didatangkan menyaksikan proses pemberian Allah itu. Nah kok dianggap enteng ki bojo kan kurang ajar luar biasa, kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ngasih tahu perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian. Kok oh, tak kei kok mbok sia sia no. Ngerti yang ngasih Allah. Nah kalau udah tahu yang ngasih Allah nanti akan jaga. Akan ja jaga. Paham tidak maksudnya? Berarti alhamdulillah ini gampang atau susah? Bapak Ibu sekalian ngapunten ya. Kita bicara ngalor ngidul begini ya. Memang ini saya buat bentuknya seperti ini, tidak detail satu persatu. Alhamdulillah seperti di pesantren-pesantren enggak. Tapi saya ambil dari banyak buku, kita ungkap seperti ini biar kita paham. Yang kedua, antar antardha bima a'taq. Kalau udah ngerti yang ngasih Allah, misal dapat suami, ya Bu ya, dikasih suami. Yang ngasih siapa Bu suaminya? Allah. Lah kok delalah setelah dijajal seminggu? Maksudnya urip bareng seminggu gitu loh Bu. Lah kok konangan aslinya Ternyata orangnya doyan bengak-bengok. Ternyata turunin ibu anter. Ternyata ngileran. Terus serba gak enak ya. Kuele mambu ya. Kuele emam, mambu. Apalagi Bu? Pokoknya enggak enak, enggak enak terus Bu. Wongi watai atos. Nesunan, ngamuan. Enak atau enggak enak itu? Gak enak kan? Kalau orang yang betul-betul tahu alhamdulillah, dia tahu yang ngasih Allah. Nah, karena yang ngasih Allah, yo ya aja mbok mbok onek-onekke. Aja mbok elek-elek. Alah, kok kaya ngene? ojo sing iki Gusti Allah. Paham ndak? Paham ndak? Kok entuk model kaya ngene? ojo kurang ajar, kuwi sing iki Gusti Allah. Mudeng ndak? Mudeng ndak, Bu? Maksud saya ini nyindir bapak-bapak, Bu. Masa pakai jenengan. Paham enggak? Ini yang ngasih Allah. Kamu ngerti yang ngasih Allah, maka kamu ada urutan yang kedua, kamu wajib ridho gitu loh. Seneng kok. Oh. Jadi Gusti, Kulau tampi. Wenak renak Harus diterima yang ngasih Allah. Berarti yang dilihat siapanya? Pemberiannya atau Allahnya? Yang dilihat pemberiannya atau Allahnya? Allahnya. Lah selama ini yang kita lihat siapa? Ngapunten ya. Makanya orang itu banyak tidak ngerti alhamdulillah. Makanya nggak bisa merasakan alhamdulillah. Makanya nggak bisa kroso alhamdulillah. Makanya nggak bisa alhamdulillah. Kenapa? Sing ditonton iki udu Allahnya, bukan yang ngasih. Yang dilihat adalah pemberiannya. Allah mong sewu kok alhamdulillah. Mong mong gudangan kok alhamdulillah. <laughs> Misal begitu. Oh cuman nasi gudangan kok alhamdulillah. Nek wedhus sak wong siji ngono ya alhamdulillah. Malah cuman susu sak cucing alhamdulillah. Kalau susu sak gendul yang gelas yang gede sak simpeng gitu alhamdulillah rada pan pantas. Karena dilihat pemberiannya bukan Allahnya. Tapi kalau yang ngasih itu Allah, dia tahu ini yang ngasih Allah, maka dia minum, dia lihat Allah eling aku, Allah ngei aku, Allah berarti perhatian karo aku. Suwon Gusti, alhamdulillah. Jadi dia tidak ada hubungannya lagi sama nikmatnya, yang dia ingat yang ngasih. Paham? Paham ya? Ini, ini, ini bagian yang paling mengasihkan tuh di sini nih. Makanya yang mengasihkan mengasihkan saya taruh di akhir gitu. Jangan udah mulai ngantuk lagi bangun lagi gitu ya. <laughs> Melek lagi. Jelas ya? Tahu yang ngasih Allah, maka kamu wajib ridho. Wajib ridho. Makanya tiap pagi disuruh baca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Itu kan suruh baca tiga kali. Suruh belajar ridho dengan apapun yang dikasih Allah. Tugas yang dikasih Allah. Keputusan yang dikasih Allah. Bu. Allah yang Allah ngasih jenengan anak enggak? Ngasih. Jenengan tahu yang ngasih anak siapa? Allah. Terus jenengan ridho atau gersuloh? Alah. Lalu kenyataannya gersuloh anak rewel. Wanak kok kayak gini, wanak kok, wanak kok, wanak kok, wanak kok, wanak kok, wanak kok gitu. Orangnya hadir enggak itu? Betul betul Pak? Padahal yang ngasih siapa itu? Itu kalau kalau Allah enggak marah itu berarti Allah masih sayang gitu. Masih sayang. Lalu biyen kan jaluk. Biyen kowe iki ya donga pengen duwe anak, barang takek kok anakmu mbok onek-oneke, mbok sia biar ngomong rewel dan lain sebagainya. Itu begitu-begitu aku yang ngasih itu gitu. Ridho lah, ridho. Paham? Lah orang yang ridho tuh mestinya ngomongnya api, mesti ngomongnya api. Oh judulnya ridho tuh seneng kok. Ridho itu puas, puas. Jadi bojo elek, puas. Yang ngasih siapa yang ngasih? Allah. Jadi harusnya bagaimana? Alhamdulillah puas. Alhamdulillah. Welek tapi ya bojo. <laughs> Welek tapi bu, bojo. Timbang ayu tapi bojone wong. <laughs> Betul Bu gitu ya. Ya ayu bojone wong itu kan naudzubillah men. Dalek ayu tapi kene ning jaba. Saya waktu ke Hong Kong, ini, ini kisah nyata nih. Saya ke Hong Kong pakai baju takwa. Ini kan begini langka. Di Hong Kong pakai baju takwa, sarungan, kopiahan. Dipaksa tuh sama TKW-TKW di Hong Kong Habib, nanti kita mau makan malam sama panitia. Saya minta tolong sama Habib, keluarnya pakai baju takwa, sarungan, pakai kopiah putih. Waduh, ini ngerjain ini. Udah ngerti di sana itu orang pakai rok mini, kadang yang nggak pakai rok sekalian gitu kan. Terus kalau jangan nggak pakai Al-Qur'an tuh masuk Hong Kong luntur 100% bisa itu apalannya. Wah, terbuka di sana tuh turah turah gitu, turah-turah. Sudah, saya bilang ya sudahlah, nawa itu dakwah ya. Nyeleneh sendiri ini pakaiannya. Jalan gitu. Nah, terus ada bule lewat di samping saya. Laki, bule laki lewat di samping saya. Untungnya ada bule lewat dulu. Nah, di sampingnya bule tadi ada perempuan, badannya gede gitu yang mbok-mbok gitu ya. Mm, betul, mbok-mbok, bukan muda enggak, sudah Maksudnya mbok-mbok tuh sudah lebih tua gitu loh. Kalau muda mbak-mbak. Bahasa Jawa kan cakep. Kalau pakai A, nom. Pakai O berarti tua. Biasanya pakai yang tua ki lemu. O. punten ya Bu ya. Loh itu orang Jawa. Saya cuma menjelaskan falsafah orang Jawa. Kalau masih mbak itu biasanya masih kurus. Ya kan mbak kan belum punya anak. Begitu punya anak melar semua. Biasanya gitu. Jadi gemuk gitu ya. Bawaan bawaan ngopeni anak ya Bu ya. Jangan kok jadi nesu toh bu Lawang saya, saya itu cuma menyampaikan kenyataan yang ada kok ya Betul atau betul tuh pak? Eh, betul, kata bapak-bapak betul bu ya Nah apa yang terjadi? Saya jalan Eh tiba-tiba Mister 300, Mister 300 Saya kan noleh Mister 300 kisah yang diceluk sopo Untung udah aku gitu kan ya Ternyata tuh bule yang lewat tadi dipegang sama mbok-mbok tadi tangannya. Mister 300. Jadi tuan, tolong main sama saya. Cukup 300 dolar Hongkong. 300 dolar Hongkong tuh ya sekitar kalau uang sini 450 ribu atau 500 ribu. 500 ribu, tuan sama saya. Nah ini apa namanya pelacur di jalanan geret-geret uang lanang gitu ya. Lah mbok ayu ya na'udhu bila makanya bojomu ki elek ilengo sing ngono-ngono kuwi ngono Maksudnya jelek tapi iki bojoku timbang ayu tapi ha haram neraka. Makanya jadinya alhamdulillah dari wajahnya. Nanti ingat lagi welek kan cuma wajahnya. Welek-welek ngene tapi ki sregep lho ki anake pitu. Masya Allah Jadinya Alhamdulillah Ilah. Wah, ada tuh orang orang cantik, anaknya dua aja nggak mau. Mau aku. Ya, cukup saya punya anak dua nggak mau nambah lagi gitu kan ada tuh. kita ya, ayu. Ada lagi yang cantik pengen punya anak, tapi nggak bisa punya ah, anak karena ada kelainan di apa namanya rahimnya dia nggak bisa punya punya anak lah cumi iki elek tapi kok yo ya gampang dua anak yo ya, alhamdulillah nah kalau kita udah bisa lihat yang ngasih Allah ridho, puas dengan yang ada, mesti nanti kan ketuaan sing apik-apik Ya Bu ya. Ya punya suami pengangguran Bu, alhamdulillah. Ya, karena nunggoni terus tadi kan. Nganggur-nganggur tuh nunggoni terus tuh ke alhamdulillah. Kan nggak mungkin lo nganggur seumur hidup kan ya ndak toh ya? Ndak. Kalau waktu masa saya nganggur jangan dipaidu. Wong lanang kok nganggur agak nyambut gawe, kerjane mung turah turu turah turu gitu kan. Nanti kalau udah pergi keluar terus wong lanang kok keluyuran. Mau wedok ki iya aneh gitu. Keluyuran salah, neng omah yo salah. Nasib jadi laki begitu, Pak. Ya, disyukuri Bu. Alhamdulillah. Ridho bisa bisa puas. Puas karena apa? Yang ngasih adalah Allah. Yang ketiga. Nah, kalau udah tahu kamu itu yang ngasih semua Allah, kamu ridho, ingat-ingat Selama di dirimu itu ada makanan-makanan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu gunakan itu untuk maksiat kepada Allah. Lagi sing paling angel. Lah sejak kapan kita nggak punya kekuatan dari Allah? Selalu ada atau itu? Yang ngasih kekuatan ini siapa? Allah. Ilingo kuwi aja mbok maksiat. Lah ini gampang tuh angel. Ya, jadi kalau kita pertama lulus, kedua lulus, yang ketiga ini akhirnya gagal. Agak sing gagal. Wah, ternyata ya luput, dip. Ya kadang kolo, ya kolo kolo. sering tuh kekuatan dari Allah digunakan untuk maksiat kok, Bib. Ya rezeki duit sing Allah ya ngerti, alhamdulillah. Aku ya ridho dikeki saya sewu ya alhamdulillah. Tapi sewu kita tak nggo maksiat juga. Ya jual alhamdulillah. Ya naudzu billah. Jadi ada tiga tadi itu. Nah, saya ambil contoh. Biar ya, jam dulu. Saya jamnya soalnya sekarang di belakang nggak kelihatan kan setengah sepuluh. Ya, ya setengah sepuluh. Saya ambil contoh. Ada orang jatuh cinta. Ini orang jatuh cinta ini buat contoh paling enak, paling gampang. Karena orang jatuh cinta itu seperti yang saya omongkan dulu ya, kata-katanya langsung jadi penuh dengan peribahasa, kata-katanya langsung penuh dengan keindahan bahasa, pokoknya serba berbunga-bunga itu. Orang lagi jatuh cinta. Dan biasanya orang jatuh cinta itu perbuatannya lebay. Serba berlebih-lebihan. Betul kan? Nah, contoh. Kang Joko. Kalau ada kesamaan nama jangan tersinggung. Ya. Saya kasih nama Kang Joko karena belum menikah, ya kan? Ya, Kang Joko jatuh cinta sama Mbak Gadis. Ya, Kang Joko jatuh cinta sama Mbak Gadis. Eh, Mbak Gadis karena sayang sama Kang Joko ngasih hadiah sapu tangan. Ngasih hadiah sapu tangan. Sapu tangan ini Mbak gadis beli notanya masih nempel di sapu tangan. Masih nempel tuh harganya. Rp 1000 rupiah. Saya mau nanya, ini sapu tangan murahan atau mahal? Murahan pol gitu kan. Murahan pol. Terus Mbak Gadis bungkus sapu tangan ini dibungkus sama Mbak Gadis, bungkusnya juga murahan. Setelah itu diserahkan sama Kang Joko. Diserahkan sama Kang Joko. Kang Joko nerima hadiah dari Mbak Gadis karena itu orang yang dia cintai. Nerimanya itu seneng atau merengut? Bungkusnya welek lagi, bungkusnya welek. Tahu kelihatan bungkusnya jelek, itu nerimanya seneng atau merengut? Seneng banget. Bilang apa? Terima kasih, gitu kan? Terus bahkan lebih diambungi. Iki bungkusnya godong welek ya. Tetap diambungi. Terima kasih, terima kasih sayang. Diambungi. Pulang sampai rumah, ngapunten, dibuka sapu tangan tadi. Sapu tangan dibuka, rego sewu rupiah. Itu dibuat, ditaruh di wajahnya. Oh, gadis. Lebih mau jatuh cinta kan? Mau tidur ya ditaruhkan di wajahnya. Oh, gadis. Dia nggak lihat lagi sapu tangan. Yang dia lihat Mbak Gadis. Betul atau betul? Nah, Mbak Gadis kebetulan kok di kamarnya Mas Joko tanpa sepengetahuan Mas Joko di kamarnya dikasih kamera CCTV. Mbak Gadis lihat dari rumah ada speakernya lagi. Oh gadis. Senengi raya mbak gadis ini. Wah Masya Allah. True love. Ini cinta sejati ini. Tak kei sapu tangan rego sewu. Bungkus elek. Ambune buadek. Lah kok kok kaya ngono. Terus orang delok sapu tangane sing dileng iling gadis, gadis. Jenengku sing disebut-sebut. Maka gak mentolo nih, gak tega nih Pak gadis nih. Besok saya akan dia kasih sapu tangan yang betul-betul bagus dan saya akan kasih yang lain karena dia bisa menghargai apa yang aku beri. Betul? Nah, kenapa? Karena Mas Joko tidak lihat sapu tangannya. Tidak lihat bentuknya sapu tangan. Yang dilihat sama Mas Joko itu adalah yang ngasih, yang dia cintai yaitu Mbak gadis. Pertanyaannya, sudahkah Anda cinta kepada Allah? Eh. <laughs> Sudahkah Anda cinta kepada Allah? Wow, tidak berani jawab kan? Soalnya yang ngerti perilakunya awak nanti yang ngerti. <laughs> Masing-masing tahu perilakunya kok. Udah kalau kita punya cinta kepada Allah mirip-mirip Mas Joko tadi mirip saja. Mestinya kita ini hidup mesem terus enggak mesem? Mesem dikasih apapun sama Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketabrak ya tetap alhamdulillah. Kayak Mbah Barit loh. Bro, alhamdulillah. Ketabrak ya alhamdulillah. Kenapa dia ngerti, Bro? Ini Allah ngasih saya hadiah ini. Dia nggak lihat lagi tabrakannya. Kok yakin dikasih hadiah? Oh, dia mikirnya lain, nggak seperti orang lain. Memang orang yang udah jatuh cinta sama Allah tuh perilakunya kalau dianggap orang edan, eh, ya edan ra waras ki, normal. Mana ada orang jatuh cinta nggak gila? Tunjukkan sama saya orang jatuh cinta nggak gila. Kalau ada orang jatuh cinta belum gila, berarti palsu cintanya. Al-mahabbah junun. Ya, wajunun funun. Al-mahabbah itu kegilaan. Cinta itu kegilaan dan gilanya, bentuk gilanya orang yang jatuh cinta itu beda-beda. Satu dengan yang lain beda, beda-beda. Lah baru cinta dengan manusia itu udah tampak kegilaannya apalagi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang jatuh cinta pada Allah itu pasti dapat julukan wong edan itu mesti. Jadi kalau jenengan ngaku jatuh cinta sama Allah, belum dijuluki wedian, palsu cintamu. Saya kasih contoh boleh? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rasulullah dijuluki apa sama orang-orang kafir? Gila itu, penyihir itu, gak waras itu. Betul kan? Karena jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para wali, para wali itu banyak yang dijuluki wong edan gitu. Orang-orang yang dermawan, dermawan itu gak mungkin dianggap orang waras, gak mungkin. Orang yang dermawan betul ya dianggap wedan ki wong gendeng iki. Ya. Lah wong duit duwene mong mong sak yuta, kok sak yuta dikeke wong kabeh. Lah terus sesuk dhek ngomong mangan apa edan iki wong gendeng ini. Ini orang yang udah jatuh cinta sama Allah tuh begitu perilakunya abnormal tuh. Menurut manusia yang enggak normal. Kalau masuk manusia yang soleh kan normal ya. Nah yang belum soleh belum soleh itu enggak normal karena ukuran normal enggak normal itu bukan ukuran yang dipakai manusia, tapi Al-Qur'an, hadis, kalamullah, kalam Rasul. Itu ukuran normal tidak normal. Sementara kita mengukur normal tidak normal sesuai dengan apa yang ada yang kita terima dalam sekolah, pelajaran hidup sehari-hari tidak menggunakan Al-Qur'an dan sunnah. Paham? Terakhir saya mau nanya, jenengan udah cinta sama Allah? Belajar. Kita ini belajar mencintai Allah. Nah kalau belajar mencintai, yaitu kita ya harus belajar menerima yang diberi. Belajar menerima yang diberi. Makanya saya minta nanti mau pulang dari sini diingat-ingat apa yang kita miliki itu tanda cintanya Allah. Karena Allah mengawali bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya kita ayo bismillahirrahmanirrahim. Oh Allah cinta sama saya, Allah sayang sama saya, oh Allah ngasih saya anak. Allah ngasih saya suami, Allah ngasih saya istri, Allah ngasih saya rezeki, Allah ngasih saya teman. Itu dipandang pemberiannya Allah terus lihatlah apa yang baik. Kalau udah tahu Allah yang ngasih mesti enggak ketokan lagi. mesti itu. ya apik tok. Kenapa? Mata yang memandang dengan cinta pasti akan menyembunyikan segala kekurangan, sedangkan mata yang memandang dengan benci pasti akan menampakkan semua kekurangan. Betul atau betul? Orang kalau jatuh cinta itu ngomongin kekasihnya kira-kira sempurna atau enggak sempurna? Wis wonge apik, reneng lorone, wis yang sing kaya ngono, pokokne pokoke pol. Orang lain ndak gumun, kok iso kaya ngono ya, padahal ya blas. Karena yang satu jatuh cinta, jadi mengucapkannya itu tanpa tanpa bisa melihat keku, kekurangan. Nah orang yang udah cinta kepada Allah dan Allah maha, maha sempurna, Allah nggak punya keku, kekurangan, makanya dalam semua karunia Allah dia tidak melihat ada kekurangannya. Semua karunia Allah dia lihat itu sempurna, makanya dia yo ya alhamdulillahnya tungkol mantep. Alhamdulillah. Yo makanya Allah ditambah, kasih lagi, kasih lagi, <laughs> kasih lagi. Lawang dikai nangke kok, alhamdulillah. Nabi Ayub alaihissalam kai loro ya alhamdulillah. Coba tuh. Nabi Ayub dikasih sakit seperti itu ya alhamdulillah. Makanya diganti sama Allah, dibalikkan semua yang tadi diambil itu dikembalikan semua semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kita dikasih Allah nikmat yang banyak. Itu alhamdulillahnya cuman titik gersulone turah-turah. Betul lah betul? Dah contoh yang paling sederhana, premium naik atau enggak naik? Naik. Kita doa semoga turun ya. Itu kan doa kita semoga tuh turun. Tapi kenyataannya naik atau enggak naik? Naik. Lah sikap hati kita bagaimana? Yo alhamdulillah. Alhamdulillah iji ono. Coba nak premium ra ono numpak kuda kabeh. Coba saya mau nanya. Premium ini satu yang kita syukuri. Premium naik. Alhamdulillah masih ada. Gak perlu ngantri, beli, masih tinggal pergi ke pom beli, ada di pom bensin. Kalau premium gak ada, libur premium tutup 2 tahun, jenengan puyeng atau enggak puyeng? Premium solar, maaf, kosong stok dunia 2 tahun. Pripun kira-kira. Puyang atau enggak puyang? Puyang. Jadi walaupun naik, syukurnya ada macam-macam. Alhamdulillah, walaupun naik masih ah, ada. Belinya mu, mudah. Pom bensin bah, banyak. Ini udah syukur. Udah sebuah su, syukur. Terus syukuri lagi. Alhamdulillah, munggah. Tapi kok ya rezekiku jik ono. no. Aku jik iso tuh toko. Nanti lihatnya baik terus. Nanti kalau udah bisa lihatnya seperti itu, premi mau naik berapapun tidak jadi masalah buat kita. Ya, tidak jadi ma masalah. Kenapa? Karena semua Allah pasti dikasih uang untuk bisa beli. Oh, hamba ini kayak diapa-apakin, ditekak-tekuk, digeludungnya, dibanting, digelosornya, diidak-idak ya. Diapakan? Ada yang cuma terima kasih ya Allah, alhamdulillah, sun Gusti, alhamdulillah. Hidupnya mesem terus. Nah, yang begini ya mati nih mesem. Anak saya gerusulang, gerusulang, Mati nih merengut ki ya pantas. Lah hurufnya perengat, perengut, perengat, perengut ya. Matal maru ala ma'ash alaih. Seorang akan mati sesuai dengan cara hidup hidupnya. Lah kalau cara hidupnya kurang mesem ya mati ya ora mesem. Kalau hidupnya mesem-mesem ya nanti matinya me mesem. Makanya saya itu belajar mesem terus. Saya itu ceramah ya tak mesem ke ya. Kakek nutang ya tak mesem ke gitu ya. Dipisi wong ya tak mesem ke. Latihan mesem. Kenapa? Aku pengen mati mesem. Pengen latih mesem. Jangan sampai meninggal tidak mesem. Karena orang meninggal mesem kan ciri-ciri penghuni sur surga. Ya upaya latihan sih to ya. Ra kita ngapus-hapusan meseme. Dipisui. Jadi ini ya nyeloi. Latihan gitu. Latihan aku latihan tak mesem sih. Sabar mesem itu kan udah ada nilainya tersen tersendiri. Paham semuanya? Paham. Nah coba sekarang sebelum jenengan pulang, ini kan sekarang udah jam 10 kurang 15 menit. Waktunya habis. Syukuri apa yang ada. Jangan terus gelo. Tapi yo ya alhamdulillah, yes rampung ya kurang ajar. Jangan dari loro-loro ya elek gitu kan. Mudeng maksud saya toh? Ya, rampungnya ya rodok gelo. Termasuk saya jadi ngajar rampung kan seneng toh ya. Ya tapi saya kalau wah yes rampung gitu, ketok seneng goro-goro rampung ngajar tuh ya elek. Jadinya eh elek. Saya ya gelo, wah jamnya kok sudah ha? habis. Ada alhamdulillahnya bisa menyelesaikan tugas ngajar. Itu kan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba nanti jenengan sambil jalan pulang diinget-inget semua yang jenengan punya. Suami punya istri, istri punya suami, orang tua punya anak, anak punya orang tua. Terus coba diinget-inget rezeki yang kita punya apa? Punya motor, punya apa, punya rumah kontrakan, walaupun rumah kontrakan atau kos-kosan gitu kan. Dan lain sebagainya. Apa yang kita punya? Coba jenengan lihat itu, terus lihat, oh itu yang ngasih Allah. Yang ngasih Allah. Banyak orang lain gak dikasih Allah seperti itu. Ngapunten ya, mohon maaf. Mas Edwin ini saya suruh nikah udah bertahun-tahun, sampai hari ini belum bisa nikah nih. Belum ketemu judulnya. Betul kan? Pengen pol. Ini pengennya sudah pol. Tak iklan kewin, tenang ini. Ya, pengennya pol, tapi belum ketemu jo, jodohnya. Dan jenengan sekarang di rumah udah punya istri, berarti kan udah ketemu jo, jodohnya. Kan alhamdulillah, itu disyukuri. Banyak orang pengen nikah belum bisa nih nikah kok kita sudah bisa nikah. Alhamdulillah, yo aku iso nikah yo. Minimal kono aku mati ki ono sing tungake. Kan minimal begitu. Ada yang mendoakan ono sing nangis, kira ketang tolong dino nangis bar kowe golek meneh. Maksudnya ada yang yang nanti mendoakan, ada yang sedih, ada yang layat, ada yang yang ziarah, kan begitu ya? Ada. Itu kok diingat yang baik-baiknya semua mesti senang. Mesti se senang. Ini saya ngomong untuk diri saya sendiri, untuk diri saya sen sendiri. Yuk kita latihan mensyukuri apa yang ada dalam diri kita. Ingat itu yang ngasih Allah. Ingat yang ngasih Allah. Terus dia bilang loh, terima kasih Gusti, suwun Gusti, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kalau udah bisa begitu, nanti hatinya senang, hatinya senang. Nah, kelanjutannya bagaimana? Saya jamin, kalau hati jenengan sudah senang, nanti Allah ngasih ide itu macam-macam. Hati itu kalau senang, itu kerja jadi rezekinya gampang. Buktilah, buktikan omongan saya. Jenengan yang biasa pergi ke pasar, pergi sama senang semangat. Itu nanti kan wenteng kabeh itu. Jual ya gampang, mau apa-apa gampang, jadinya gampang. Hati seneng. Tapi kalau hati ini pepet gitu ya, semuanya jadi mumet. Tidak enak. Makanya buat senang dengan cara apa? Tahu, itu yang ngasih Allah. Yang ngasih Allah. Gak mungkin Allah ngasih kita jelek, pasti bagus. Cuman kadang kitanya gak bisa lihat. Kadang kita gak bisa li lihat. Coba durian itu kira-kira bagus atau jelek? Ditonton ya kita iya welek. Dilihat itu ya penuh duri kan begitu ya. Tapi nyatanya durian itu dicari orang, mahal harganya, enak. Di dalamnya ada rasa yang luar biasa. Nah, sudah bisa lihat, uh, ternyata jerone kaya ngono. Doyan. Akhirnya cari itu durian, akhirnya cari durian. Nah, semua yang Allah kasih kepada kita itu baik, gak ada yang buruk. Walaupun penampilannya tampaknya kadang gak pas, kadang welek, itu semua baik. Termasuk jenengan kalau punya suami yang yang galak-galak, Bu ya. Galak-galak itu baik buat jenengan, Bu. Menawi jenengan gak digalai itu gak tambah pinter kok. Jadi kok digalai bisa jadi tambah pin, pinter. Gak digalai nggak pernah belajar sabar, digalai belajar sah, sabar. Karena sabar pangkatnya na naik dan sebaliknya. Punya istri kok ngomelan, jenengan belajar sabar. Dengan sabar pangkatnya diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bisa lihat gitu nanti naik. Pangkatnya naik dengan sen sendirinya dan artinya senang. Hidupnya pun akan naik nikmat. Ini mukaddimah. Saya belum menjelaskan alhamdulillah. Jangan lupa belum loh ya. Ini baru mukot dimah. Biar kita ngerti, oh alhamdulillah tuh kira-kira model begitu loh. Model be begitu. Makanya pantas kalau Allah ngucap alhamdulillahirabbil alamin. Sebab menungso dolali kenyataannya seperti ini, seperti itu. Semoga ini manfaat. Ada berapa pengumuman sebelum kita tutup dengan doa? Hadirilah pengajian umum dalam rangka Hall Kiai Ageng Gribik Jatinom hari Rebu 10 Desember jam 8 sampai selesai. Tempat Oro-Oro Tarwiyah Kerajaan Jatinom Klaten. Maidhah Hasanah Kiai Haji Dr. Des Alim Nur Wahid dari Surakarta dan Kiai Haji Muhadi Muallim pengasuh Pondok Bahrul Rahmah Al Hidayah Boyolali. Diawali dengan qiraatul Quran bil ghaib mulai pukul 7 pagi sampai selesai. Kemudian ada permohonan doa untuk Mas Novia Andi supaya cepat lulus kuliahnya, dapat kerjaan, sehat, orang tuanya dan lain sebagainya. Mbak Ika Puspa Dewi supaya cepat diangkat jadi PNS, jadi ibu yang baik, penyabar, diberi kesehatan, panjang umur. Nafiza, Sehah, Lamela menjadi anak solehah, berbakti, pintar, diberi kesehatan, panjang umur. Ibu Markoyah di Malaya, semoga sembuh dari segala macam penyakitnya. Eh, kemudian Ibu Hajah Siti Nafizah dan Ibu Hajah Yar, Ibu Yarmi, semoga sehat dari segala macam penyakitnya. Jenengan semua yang sakit semoga sembuh dari segala macam penyakitnya. Yang punya hajat diwujudkan hajat-hajatnya dunia akhirah. Yang punya hutang diberi kemudahan untuk melunaskan hutang-hutangnya. Yang seret rezekinya dijadikan mudah mendapatkan rezeki dari segala arah tanpa susah payah barokah dan tidak diseksa karenanya yang belum punya anak keturunan semoga diberi anak keturunan yang soleh dan solihah ila yaumil qiyamah yang belum mendapatkan jodohnya semoga bisa segera mendapatkan jodoh yang bisa mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dan semoga rumah tangga kita, keluarga kita, anak keturunan kita dilindungi, orang tua kita dilindungi dari segala hal yang tidak menyenangkan di dunia maupun di akhirat nanti. Ala hadziniyah wa ala shalihatin nafi'ah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pengumuman selanjutnya hadirilah majelis dikir dan solawat bersama Jamuri ini khusus putri ya bersama Jamuri hari Senin besok 1 Desember Pak Dala Asar tempat di rumah Ibu Hajah Purnomo atau Ibu Wakil Wali Kota Surakarta Jalan Bayangkara Tipes ya Maulid Barzanji eh, bersama Jamuri khusus untuk ibu-ibu ya Kemudian pemberitahuan dari saya, alhamdulillah pengecoran lantai dua sudah selesai. Doakan e, pembangunannya bisa terus berlanjut mudah gitu ya. Dan insya Allah mulai bulan Desember kita akan mulai mencicil pelunasan tanah. Doakan saya dapat rezeki yang melimpah ruah dari segala arah tanpa susah payah. al hadiniah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terakhir, bagi yang berminat untuk buku Ahlul Bidah Hasanah 1 maupun 2, akhlak para wali menjemput amanah istri idaman bisa beli di luar. Kemudian untuk DVD kajian kitab Zubat yang Rebu malam Kamis kemarin sudah dimulai, itu DVD-nya ada, bisa dibeli di luar atau kajian tafsir surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, kajian Ar-Rahman dan Ar-Rahim Jumat yang lalu DVD-nya juga sudah ada, bisa dibeli di luar bagi yang pengen memiliki. Yang pengen gratis download saja di internet. Ya, jadi kita sediakan versi gratisnya di internet versi berbayarnya dalam bentuk DVD di majelis Arodo atau pengajian-pengajian yang lain. Terima kasih, semoga manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca.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 pas kajian tuh masing-masing bisa megang meja ini minimal kalau ngantuk ada sendenannya ya pengennya seperti itu dan untuk semua yang udah membantu majlis ini dalam bentuk apapun tenaga, pikiran, doa, finansial. Saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairul jazak fid dunya wal ukhra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bagi jamaah e, di malam hari ini Jumat legi terdapat hidangan. Jangan pulang dulu ya, ini Jumat Legi saya lupa. Kita makan bersama dulu. <laughs> Hadirin semuanya jangan lupa ini ada makan-makan duduk dulu formalinya, apa formasinya. Tadi udah saya ingatkan kan walaupun cuma nasi gudangan ya alhamdulillah gitu loh. Ya, eh, silakan duduk dulu.